masih berbicara tentang harta dan menarik yang ditanyakan oleh Mas Rudi dari vokalisnya kafein. <laughs> Apakah perbuatan mengemis, meminta-minta untuk mengumpulkan harta itu dibolehkan dalam agama? Jelas tidak dibenarkan. Karena kenapa? Tidak mungkin Allah menciptakan kita kalau tidak ada jatah buat diri kita. Tidak akan mungkin kita hidup di muka bumi ini tanpa ada rezeki buat kita. Itu sudah disiapkan. Sudah di apa? Makanya dilarang meminta-minta. Barang siapa yang mengemis, meminta-minta akan diberikan bara api tangannya dikasih berapi tangan? Jangan minta-minta. Ih, enak sekali kue ini. Memang enak kalau gratisan. Ah. Ku ampusaku, wahliku nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang termasuk itu adalah tanggung jawab kita, termasuk ar harta yang kita miliki berapa hartanya Nadila? Berapa ya? <laughs> Karena ternyata hartaku itu yang paling berharga adalah anakku. Weh, jawaban yang gimana gitu? Memang ya, kalau orang sudah punya anak, semuanya untuk anaknya. Ya, memang gitu. Kalau Rudi? Sama sih, harta yang paling berharga ya anak. Adalah anak. anak. Subhanallah. Masya Fungsikan harta titipan itu yang Allah berikan dengan jalannya. Apa fungsinya? Bisa bermanfaat untuk diri, bisa bermanfaat untuk sesama, dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Makanya kalau punya harta jangan lupa keluarkan haknya. Apa itu? Zakatnya. Ada zakat dan sebagainya. Baiklah, kalau memang berbicara tentang harta, itu luar biasa. Panjangnya harus kita bahas. Makanya kalau memang merasa gimana gitu tentang acara ini, silahkan layangkan di Twitter Islam itu indah, di add Islam itu underscore indah. Baiklah, kita sama-sama tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harta yang Allah titipkan terhadap diri kita. Jangan pernah mengira bahwa harta yang kau pegang, yang engkau miliki, adalah milikmu seutuhnya. Jangan pernah menyangka bahwa harta yang kita miliki adalah milik kita sepenuhnya. Ada hak orang lain di dalamnya. Ada hak orang miskin anak yatim akan ditanyakan dari mana ke mana akan diminta pertanggungjawabannya dari harta yang kita miliki sanggupkah kita mempertanggungjawabkan harta satu demi satu itu tanggung jawab itu akan diminta oleh Allah Ya Allah Ya Allah Jadikanlah hartaku Jadikanlah hartaku Roda Roda Untuk mengantar diriku Untuk mengantar diriku Meneraih keridoanmu Meraih keridoanmu Ya Allah Ya Allah Ya Rob Ya Rob Tuntunlah hamba Tuntunlah hamba Janganlah engkau melepaskan hamba Janganlah engkau melepaskan hamba kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzukni. Allah marzukni. Ya lalika. Ya lalika. Ana ramika. Wa ibadlika. Wa ibadlika. Aman siwaka. Aman siwaka. Ya Allah. kami miliki. Janganlah engkau jadikan harta yang kami miliki akan menjadi penyiksa buat diri kami. Akan jadi penyiksa bagi diri kami. Akan menjadi penghalang buat diri kami. Akan jadi penghalang buat diri kami. Ya Allah. Ya Allah. Janganlah engkau jadikan harta yang kumiliki. Janganlah engkau jadikan harta menjadikan fitnah buat diriku menjadikan fitnah buat diriku Ana ibu kaya bibi Ana ibu kaya Habibi Aku cinta kepadamu ya Rob Aku cinta kepadamu ya Rob Aku cinta kepadamu ya Robi Jadikanlah kecintaanku Jadikanlah kecintaanku Harta yang berhargaku Harta yang berhargaku Anakku Anakku adalah titipan dari Allah ya Allah titipkan kepada orang-orang yang telah terpilih untuk mampu memegang amanah yang besar itu. Jangan pernah berkata, "Maza, kenapa? Kenapa? Kenapa?" Jangan pernah. Karena sungguh harta yang dititipkan oleh Allah kepada orang-orang yang ditentukan oleh Allah, yakin seyakin-yakinnya itu sudah ditentukan. Jangan pernah berani meminta rezeki besar, minta harta yang banyak kalau tidak mampu untuk bisa memegang harta itu untuk memberikan haknya. Keluarkan zakat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallah dila siratal bustaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 晚安。